Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, من شر الوسواس الخناس dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, الذي يوسوس في صدور الناس yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, من الجنة والناس dari golongan jin dan manusia.